Hadirin, baiklah kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara pengajian pada malam hari ini bisa berjalan tertib dan lancar serta tidak ada gangguan sesuatu apapun. Marilah kita berdoa dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi dan melindungi kita bersama.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 Gus Nur butuhkan saran kritik para kaum pemikir, cerdik cendikia. Malam ini kita betul-betul dianugerahi nikmat. Kita bisa saling kenal silaturahim dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui dakwah di alam barzah. Harapan saya mudah-mudahan dakwah ini menjadikan sisa umur kita menjadi sisa umur yang barokah dan mudah-mudahan tutup umur kita dijadikan sama Allah menjadi tutup umur yang khusnul khotimah. Bahkan harapan saya mudah-mudahan sepulang dari sini rumah tangganya juga sakinah, rizkinya juga melimpah ruah. Insya Allah dan Bapak Ibu sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah, tercurah, tercurah tiada putus kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sampean semua dengan saya besok tanpa terkecuali digolongkan sama Allah tetap menjadi pengikut sunnah beliau. Bahkan besok di padang mahsyar mudah-mudahan kita semua sama Allah dikasih kesempatan untuk mencium tangan Rasulullah, melihat wajah Nabi Muhammad dari dekat kayak apa kira-kira insya Allah. Mudah-mudahan. Nah setelah Anda melihat dari TV, Alhamdulillah puji syukur kepada Allah. Sekarang melihat langsung, lebih-lebih saya bersyukur kepada Allah bisa hadir secara langsung di daerah Kebrown ini. Mudah-mudahan ini menjadikan catatan amal ibadah, kameramennya masuk surga, kameranya juga masuk surga, foto-foto film-film songkok-songkok baju-baju semua kerudung jilbab rambut mata semua yang ada di sini daun-daun bahkan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia di sebelah kita malam ini mudah-mudahan ikut merasakan barokahnya suasana ini amin, ya robbal alamin amin ya robbal alamin amin ya robbal alamin baiklah langsung saja kita mulai mari dipersiapkan dulu sebelum saya dibungkus kain kafan biar nanti tidak kacau Monggo saya persilahkan yang bagian eh, pegang cangkul standby di depan, kembangnya disiapkan di situ. Mari peralatannya kita siapkan dulu. Silahkan kita siap-siap dulu. Masih dipersiapkan segala sesuatunya. Ini keranda yang punya mobil mewah tidak akan dibawa besok diganti ini. Mobil mewahnya hanya bisa ngantar dan parkir di halaman kuburan. Makanya harapan saya betul-betul dakwah kubur ini Astagfirullah mudah-mudahan bisa benar-benar khusnul khotimah. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, hamba Allah semua ini bukan aliran sesat, ini bukan ilmu hitam, ini juga bukan rekayasa, yang menggali juga alhamdulillah warga Keberaun sendiri tidak ada selang, tidak ada saluran pernafasan, bahkan juga tidak ada saluran cahaya sangat gelap sekali. Baiklah, sebelum saya mulai kenalkan terlebih dahulu yang belum kenal, nama saya Nur. Orang panggil saya Gus Nur. Saya lahir di Banten tahun 1974. Saya didampingi Ustadz Abdul Karim yang ini orangnya beliau takmir Masjid Agung Probolinggo kalau anda sholat di Masjid Agung Probolinggo insya Allah ketemu dengan beliau seorang ustadz bahkan juga ahli pengobatan tradisional Ustadz Samsul Ma'arif yang di belakang saya pengasuh anak-anak yatim piatu di Probolinggo dan juga pengasuh pesantren dan Al Mahmudin Imamuddin adalah seorang korik. Baiklah, selamat merenungkan dakwah alam barzah. Saya mohon daripada ngomong mending baca Al-Fatihah agar ruangan ini betul-betul menjadi ruangan yang penuh energi positif dari Allah. Selamat merenungkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari bersama-sama dikir sambil menunggu Gus Nur wudhu. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله bersama لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول subhan viajando. Ah! الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه يا الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله سبحان ها إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا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 ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله ilaha illallah wallah la haula la quwata illa billahil azim Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Sekarang Gus Nur telah benar-benar dalam makam Tadi kita bersama-sama telah menyaksikan setelah dikafani kemudian dimakamkan bersama Ini adalah kenyataan yang bisa kita saksikan bersama-sama. Bagaimana nanti Gus Nur menyampaikan mawaidahnya kepada kita sekalian. Terima kasih. Suatu ketika, suatu ketika, suatu ketika malam 27 Rajab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bertafakur di dalam Masjidil Haram. Saat itu Rasulullah sedang menjalani sebelas tahun masa kenabiannya. Kondisi perjuangan Islam dan Rasul sendiri pada waktu itu dalam masa yang sangat sulit. Waktu itu umat Islam diboykot oleh kaum Quraisy. Perdagangan perekonomian, serta berbagai interaksi sosial ekonomi umat Islam diisolasi dan sangat dibatasi. Nah, dalam kondisi seperti itu, paman dan istri Rasul sebagai orang yang sangat gigih membela dan mendukung perjuangan Rasul pun dipanggil, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad benar-benar dalam kondisi jiwa yang sangat tertekan. Di saat seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas meningkatkan zikir dan tafakurnya kepada Allah yang perkasa dan maha menyayangi. Beliau banyak melakukan perenungan di Masjidil Haram seperti yang sering beliau lakukan di Gua Hira saat-saat sebelum kenabiannya menjelang memperoleh wahyu pertama maka ketika malam semakin larut, menegati tengah malam, suasana Masjidil Haram semakin sepi dan semakin sunyi. Rasulullah mencapai puncak kehusukannya, dan tiba-tiba muncullah malaikat Jibril dari ufuk yang paling tinggi. Badan Jibril memenuhi horizon penglihatan Nabi Jibril terus mendekati Nabi sampai jarak sekitar satu busur anak panah, bahkan lebih dekat lagi. Begitulah cara malaikat Jibril memperlihatkan diri aslinya kepada Nabi dalam menyampaikan wahyu dari Allah. Setelah dekat Jibril menyampaikan perintah Allah bahwa ia disuruh untuk mengajak Rasulullah melakukan perjalanan yang sangat luar biasa yang kemudian kita kenal sebagai Isra Mi'raj. Rasulullah lantas diajak malaikat Jibril menuju sumur Zamzam zam yang terletak tidak jauh dari situ untuk mensucikan dirinya sebelum berangkat. Dan di dalam berbagai kisah digambarkan hati Rasulullah yang disucikan oleh malaikat Jibril menggunakan air Zamzam zam sebagai persiapan untuk melakukan perjalanan menuju Allah itu dan setelah itu melesatlah mereka berdua dengan menggunakan buruk atau makhluk cahaya. Jibril dan Rasul melesat dengan kecepatan sekitar 300 ribu kilometer per detik. Ketiganya itu melesat menempuh perjalanan antara Mekah, Palestina yang berjarak 1500 kilometer hanya dalam waktu sekejap mata atau lebih detailnya 1 menit 115 detik. Subhanallah. Palestina yang berjarak sekitar 1500 km dari Mekah beliau tempuh dalam waktu sekejap. Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad menempuh perjalanan yang sangat jauh. Mestinya perjalanan yang sangat jauh untuk ukuran orang pada waktu itu hanya dalam waktu setengah malam. Mestinya menggunakan onta atau kuda memerlukan waktu berbulan-bulan. Apalagi selain ke Palestina, Rasulullah juga melakukan perjalanan ke langit tujuh dan ternyata sebelum subuh Rasulullah sudah balik kembali di Mekah. Dan tentu saja berita ini sangat menggemparkan masyarakat pada waktu itu. Bahkan dalam berbagai riwayat perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah bersama Malaikat Jibril sempat singgah di beberapa desa untuk melakukan sholat. Di antaranya sholat di desa yang bernama Toyibah. Juga sholat lagi di desa Madian dan sholat lagi untuk yang kesekian kalinya di desa Tursina. Pada suatu ketika di atas kendaraan buruk di dalam perjalanan gaibnya itu Rasulullah melihat sebuah kobaran api. Api yang berkobar-kobar, bercampur asap yang hitam pekat. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa dan siapakah itu?" Paduan antara api dan asap yang begitu mengerikan itu. Jibril menjawab, "Wahai ya Rasul, itulah raja dari segala jin." yaitu jin ifrit. Rasul berkata, "Ya Jibril, jika itu jin ifrit, maka ajarkan kepadaku doa-doa yang bisa menghancurkannya." Maka malaikat Jibril mengajarkan doa yang lalu dibaca bersama-sama. A'udzubillah. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tamat ilal akhirah. Saya berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan kalimat bacaan yang sempurna. Kemudian seiring dengan itu jin ifrit pun hancur menggelepar lalu melebur dan muksa dari pandangan Rasul dan malaikat Jibril. Kemudian hamba Allah itu pun yaitu Jibril dan Rasulullah dan Burak melanjutkan perjalanan gaibnya kembali dan di dalam perjalanan yang super cepat itu, Rasulullah lagi-lagi melihat satu kaum yang kepalanya pecah-pecah, hancur, dan sangat mengiris hati. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa mereka, ya Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah orang-orang atau kaum-kaum yang tidak pernah serius di dalam sholat. Sholatnya malas, dan yang lebih parah lagi salah niatnya, yaitu bukan karena Allah, tapi setiap sholat selalu karena pamrih, karena takut neraka, karena takut atasan, malu dengan atasan. Kaum ini menjerit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunilah aku dan hidupkanlah aku lagi ya Allah. Aku akan sholat, Aku akan sholat lagi ya Allah. Hidupkan kami lagi ya Allah. Kenapa dulu sholatku kok hanya selalu main-main ya Allah. Begitulah mereka meratap, menangis, menyesali masa lalunya. Di waktu hidup di dunia. Namun sudah terlambat. Mereka benar-benar dalam kepedihan yang abadi. Dan Rasul pun melanjutkan perjalanan gaibnya kembali. Kemudian Rasul melihat lagi satu kaum yang menjerit-jerit sambil tak kuasa menahan azab dengan makan batu-batu dan kayu-kayu yang terbuat dari api yang menyala-nyala. Rasul bertanya lagi kepada Jibril, "Siapakah mereka ya Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah kaum yang selama hidup sangat kikir dan tidak pernah sodako." Bahkan jarang sekali membelanjakan rizkinya di jalan Allah. Lihatlah ya Rasul, betapa menyedihkan keadaan mereka, kata Malaikat Jibril. Sambil keduanya melanjutkan perjalanannya kembali. Wahai saudaraku, bukankah kita sama-sama tahu bahwa harta itu tidak akan dibawa mati, dan kita juga sama-sama tahu bahwa harta kita, rizki kita, kalau kita kekang-kekang dengan jiwa yang kikir, maka harta itu justru kelak akan menjadi kobaran api yang membakar dan menghanguskan kita. Bahkan tidak usah di dalam akhirat, di alam dunia pun betapa sering kita saksikan orang yang hancur dan hangus terbakar oleh harta yang tertanam di dalam jiwa yang kikir. Mari saudaraku, Buka tirai jiwa kita kalau tidak mulai detik ini, lalu kapan lagi? Ayolah saudaraku. Dan di perjalanan selanjutnya, lalu Rasul melihat lagi satu kaum yang berenang-renang di sungai darah yang bercampur nanah. Rasul bertanya kepada Jibril, Siapakah mereka ya Jibril? Kenapa mereka berenang-renang sambil timbul tenggelam, tidak berdaya di sungai darah? Siapa mereka ya Jibril? Jibril menjawab, mereka itu adalah satu kaum yang semasa hidupnya suka sekali memakan barang-barang riba. Suka sekali menganak-pinakan uang, menganak-pinakan pinjaman. Bahkan di sungai darah itu juga ada pejabat-pejabat yang korup pengkhianat Bahkan ada juga dukun-dukun hitam yang menyesatkan. Bahkan di Sungai Darah itu juga banyak sekali tokoh-tokoh agama yang culas. Lihatlah ya Rasul, betapa hinanya mereka, kata malaikat Jibril. Saudaraku, lihatlah itu di ruangan dimensi yang sana. Lihat itu saudaraku, Pejabat yang dulu berwatak begitu sombong di balik baju dinasnya, kini tidak berdaya dipermainkan arus darah. Lihatlah saudaraku, pejabat yang dulu begitu takabur, takabur, takabur dengan mobil dinasnya yang mewah. Kini begitu hina dina timbul tenggelam di permukaan genangan antara darah dan nanah. Wahai saudaraku, lihatlah di sana ada pejabat yang dulu ketika dilantik bersumpah di bawah kitab suci Al-Quran akan berlaku jujur, akan berlaku adil. Ternyata justru tiada hari tanpa bohong. Bahkan hampir setiap hari selalu melumuri mulutnya dengan air liur. Dusta. Bersumpah akan berlaku adil. Justru malah curang, curang, curang terus menerus tiada henti curang kepada dirinya sendiri, curang kepada amanat jabatannya, bahkan curang terhadap Tuhannya. Saudaraku, lihatlah juga itu. Di sana juga ada tokoh-tokoh agama yang pintar sekali agama tapi culas. Yang malah hobi mengeksploitasi umat demi kebanggaan nafsunya. Bahkan mengeksploitasi ayat-ayat Allah demi menutupi kebusukannya. Ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, para pejabat pendusta yang masih hidup, para tokoh-tokoh agama yang lupa, yang justru malah sering sowan ke jabat ke pejabat untuk minta jabatan, bahkan minta-minta uang. Padahal yang benar para pejabatlah yang harus datang kepada tokoh-tokoh agama untuk minta nasihat Bukan malah mereka yang datang minta jabatan. Mereka merintih, "Ya Allah, hidupkan aku lagi, ya Allah. Aku ingin taubat. Aku ingin jadi pejabat yang jujur, tidak sombong lagi, tidak korupsi lagi, ya Allah. Hidupkan aku lagi, ya Allah." Hidupkan aku lagi ya Allah. Saudaraku, kalau tidak mulai detik ini kapan lagi, kapan lagi, kapan lagi. Ayo, telitilah betul-betul setiap tetes air atau setiap butir nasi yang kita makan atau yang kita masukkan ke dalam mulut anak istri kita. Teliti apakah sudah halal, apakah sudah barokah, dan apakah betul-betul sudah toyib. Sudah terhindar dari unsur penindasan hak-hak orang. Saudaraku, jangan diremehkan. Berenang di sungai darah, nauzubillah min zalik. Di perjalanan berikutnya Rasulullah melihat kembali satu kaum yang tanpa daya menggunting-gunting lidahnya sendiri. Dan ada juga yang menusuk-nusukkan besi panjang yang menyala ke dalam mulutnya hingga tembus ke tengkuknya. Sangat mengerikan. Rasul bertanya kepada Jibril, siapakah mereka ya Jibril? Aku tidak tega melihatnya. Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang semasa hidupnya suka memfitnah orang, menghibah orang, membuka aib orang, sampai-sampai hari-harinya habis hanya untuk ngurusi kejelekan orang lain. Sehingga dia lupa kejelekannya sendiri. Mereka merintih nadir, Ya Allah, Tolong hidupkan kami lagi ya Allah. Kami ingin taubat. Berikan kesempatan satu kali lagi kepada kami untuk memperbaiki mulut kami ya Allah. Dan berilah kesempatan kepada kami untuk meminta maaf kepada orang-orang yang dulu pernah saya sakiti ya Allah. Di sini gelap. Ya Allah, saya menyesal ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mulutku ini ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Saya ingin minta maaf kepada orang yang dulu pernah saya sakiti. Tapi semua rintihannya hanya sia-sia. Saudaraku yang masih hidup, mari istighfar. Mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mulut kita ini. Ingat, berapa banyak orang yang dulu kita lukai hatinya, kita sayat-sayat hatinya, bahkan kita cabik-cabik hatinya dengan tajamnya lisan kita ini. Bapak Ibu, coba diingat-ingat berapa banyak orang yang kita lumuri martabatnya dengan air liur nista mulut ini. Ingat berapa banyak orang yang kita cemarkan nama baiknya, kita coreng-moreng wajahnya dengan busuknya mulut kita ini. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina." Qila lahu, "Awas, jauhkan dirimu dari ghibah." Karena ghibah itu dosanya, dosanya, dosanya jauh lebih besar dari zina. Wa kaifa ya Rasul kata sahabat. Qala Inna rajula qad yazni wa yatubu fa yatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfiru lahu sahib. Sesungguhnya seseorang yang berzina bila bertaubat niscaya diterima taubatnya dan niscaya turun ampunan Allah. Tapi orang yang menghibah tidak akan diampuni oleh Allah sebelum dia minta maaf dan dimaafkan oleh orang yang dihibai itu. Saudaraku, Menghibah itu hakikatnya justru kita itu sedang memakan bangkai. Ingat, memakan bangkai saudara kita sendiri. Apakah sampean tidak merasa jijik sedikit pun? Dan kalau tidak mulai detik ini membenahi mulut ini lalu kapan lagi? Marilah saudaraku istighfar semoga Allah senantiasa merawat lisan kita ini dan menjaga setiap kata yang keluar dari lisan kita ini. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي سيدني علما نفيعا ووافقني عملا مقبولا separuh umur kami hilang tak berarti penuh kemungkaran penuh kemaksiatan penuh kebohongan penuh kedustaan penuh kemubaziran penuh kemunafikan astagfirullah kami berlumur dosa Kami penuh noda Kami durjana Kami durhaka Kami durjana Kami durhaka kami aniaya kami sengsara. Ah. panjenengan Rizki kang barokah Umur kang barokah Rumah tangga sakinah tepih tuki fitnah tepih tuki musibah lan husnul khatimah. Astaghfirullah Tuntun kami ya Allah. Tuntun kami ya Allah agar kami menjadi orang yang ikhlas. Kemudian benar-benar terjadilah perjalanan Mi'raj. Perjalanan dimensi dari langit satu menuju ke langit tujuh. Langit yang tiada batas. Satu tahun, dua tahun, seratus tahun, seribu tahun, satu juta tahun. Satu miliar, bahkan satu triliun tahun perjalanan manusia tidak akan pernah bisa sampai ke langit tujuh. Karena memang alam semesta ini yang berisikan planet-planet, galaksi-galaksi, serta bertriliun-triliun benda ini adalah ciptaan Allah yang tiada batas bahkan tiada bertepi. Namun maha besar engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dari langit satu ke langit tujuh hanya dalam waktu satu malam bahkan sebenarnya tidak sampai satu malam mereka dijalankan oleh Allah dengan kecepatan 300 ribu kilometer per detik secara logika badan Rasulullah tidak akan mampu diperjalankan dengan kecepatan seperti itu karena tubuh manusia seperti halnya tubuh Rasulullah pasti akan hancur, akan menjadi serpihan-serpihan, akan menjadi carut marut, akan leleh, akan terburai. Namun Allah benar-benar telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk terlebih dahulu merubah tubuh Rasul menjadi badan cahaya. Bahkan juga telah memberkahi sekelilingnya atau tempat-tempat atau rute-rute yang akan dilalui Rasul بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innahu innahu innahu huwa sami'ul basir Maha suci engkau ya Allah Maha suci engkau ya Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Bahkan sekaligus engkau berkahi sekitarnya untuk engkau tunjukkan kepada kami bukti kebesaranmu. Sungguh engkaulah Allah adalah zat yang benar-benar maha mendengar sekaligus maha melihat. Di langit pertama Sambil ditemani malaikat Jibril Rasul berjumpa dengan seorang laki-laki yang sangat tinggi sekali yang apabila lelaki itu menoleh ke kanan dia tersenyum dan jika menoleh ke kiri dia akan menangis. Beliau adalah Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan seorang yang rambutnya sangat lebat dan kemerah-merahan. Rambutnya lurus terurai dan kepalanya setengah basah. Rasul uluk salam dan beliau balas dibalas oleh orang itu. Orang itu adalah Nabi Isa bin Maryam. Ketika melintas di langit tiga, Rasulullah bertemu dengan seorang yang berwajah sangat tampan, syahdu bagi hamparan cahaya bulan purnama, indah seperti bintang yang berkelip-kelip dan entah seperti apa lagi. Rasulullah SAW, Assalamualaikum. Orang itu menjawab, Marhaban bin Nabi Soleh. Jibril berkata, Orang yang wajahnya sangat bercahaya itu adalah saudara sampaiannya Rasul seagama yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Rasul berjumpa dengan Nabi Idris. Di langit kelima Rasul berjumpa dengan hamba Allah yang separuh jenggotnya hitam dan separuhnya lagi tampak mulai memutih. Orang itu adalah nabi yang disenangi dan disayangi oleh kaumnya. Dia adalah Nabi Harun bin Imran. Di langit ke-6 Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim yang sedang duduk di kursi di depan pintu surga yang kursinya terbuat dari emas. Tepatnya disandarkan di Baitil Makmur. Setelah saling uluk salam Nabi Nabi Allah Ibrahim berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, Perintahlah dan ajaklah umat sampean untuk memperbanyak tanaman surga ya Rasul. Lalu Rasul bertanya, apakah itu tanaman surga? Ya Nabi Allah Ibrahim. Maka Nabi Allah Ibrahim menjawab, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Subhanallah Walhamdulillah Wala Akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu Akbar Kemudian Rasulullah dipersilahkan melanjutkan perjalanan seorang diri tanpa lagi ditemani oleh malaikat Jibril. Rasul naik ke Sidratul Muntaha. Maka tiba-tiba muncul gumpalan-gumpalan mendung yang berwarna-warni yang mengayomi Rasulullah. Lalu Rasul berjumpa dengan Allah Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Maka sujudlah Rasulullah kepada Allah dan di dalam sujud Rasul bertegur sapa langsung dengan Allah. Saudaraku, dengan Mi'raj Nabi Muhammad bisa berjumpa dan melihat Allah. Maka saudaraku semua hamba Allah yang masih hidup, yang soleh, yang beriman, kita pun bisa bertemu, berjumpa dan merasakan kehadiran Allah melalui solat yang mukhlis, yang khusyuk. Marilah kita pun bisa melakukan perjalanan mi'raj melalui tingkat demi tingkat di dalam solat. As-salatu mi'rajul mu'min. Saudaraku, Ayo, mulai sekarang rubahlah hati kita menjadi hati yang ikhlas. Ya Allah, aku ingin ibadah hanya semata-mata ikhlas karenamu ya Allah. Aku ibadah bukan karena pahalamu. Aku akan ibadah bukan karena surgamu. Bahkan aku ibadah ya Allah bukan karena takut nerakamu. Tapi aku ibadah hanya semata-mata karena aku sangat mencintaimu ya Allah. Aku rindu ya Allah. Aku ingin rebah di pangkuanmu ya Allah. Bersandar dan tenggelam di dalam kebesaranmu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jadikan kami hamba yang ikhlas. Jadikan kami hamba yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا غيب مولاي صل وسلم دائما ابدا على للخلق كلهم يا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 Kami ini hamba yang busuk. Ya Allah, jadikan pengajian malam ini menjadi pengajian hijrahnya hati kami ya Allah. Dari hati yang gelap menjadi hati yang terang. Dari hati yang gampang marah menjadi hati yang penyabar dari hati yang malas sholat menjadi orang yang ahli sholat ya Allah ampuni sebusuk-busuk apapun masa lalu kami ya Allah ampuni sehitam apapun masa lalu kami ya Allah dan jadikan malam ini hijrah awalnya kami memperbaiki hidup kami ya Allah Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Kesempatan ini izinkan juga kami mohon kepadamu ya Allah. Titipkan kepada kami rumah tangga yang baik. Jauhkan rumah tangga kami dari fitnah ya Allah. Titipkan kepada kami istri-istri yang sabar. Muslimah soleha yang jujur ya Allah. Yang selalu mampu meneduhkan batinnya mendidik anak anaknya. Istri-istri wanita yang sehat. Juga juga juga juga juga juga juga juga juga, ya Allah turunkan hidayah suami-suami Allah Allah suami